wadan aw atofa maka am atau salalala amma adapun summa kemudian salalala bahkan hata hingga lakin akan tetapi bahkan hata hingga lakin akan tetapi semua huruf al-adfu dan artinya Aladi aladani aladina orang yang Aladi aladani aladina orang yang Alati alatani alati alai orang yang Alati alatani alati alai orang sayang Maaf yang Mensiapa yang Maapa yang Mensiapa yang dengan ka seperti Lila untuk ila kepada Allah di atas Mindari di dalam andari hatta sehingga demi, hatta sehingga demi. Kobra sebelum bada sesudah Gorduna selain bukan Amaman di depan Waro'a kurva di belakang Foko di atas Tata di bawah dan iba di samping Olah di sekitar kula setia Maha beserta Indah di sisi Baina di antara Itu semua huruf Corok dan artinya Huruf corok dan artinya Huwa huma hum artinya dia Huwa untuk lelaki satu Huma untuk lelaki dua Hukum untuk mereka lelaki Ya humauna artinya dia Ya untuk wanita satu Uma untuk wanita dua Una untuk mereka wanita Anta antum artinya kamu Anta untuk laki satu Antuma untuk lelaki dua Antum untuk kalian lelaki Anti antuma artinya kamu Anti untuk wanita satu Antuma untuk wanita dua Antuna untuk kalian wanita Ana itu artinya saya semua Cukup hmm. itu saja Domi dan artinya Cukup itu saja Domi dan artinya